Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd <clears throat> kaum muslimin uh, eh, <clears throat> jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pakung Rejo rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Sama'il Nabi karya Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Surah Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidhi rahimallahu taala. Kita masuk bab yang baru yaitu bab yang ke-27 bab berkenaan dengan sifati wudu'i Rasulullah eh, tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ingda ta'am <clears throat> ketika hendak makan. Maka di sini musannif itu Imam Tirmidzi membuat judul bab ini untuk menjelaskan tuntunan Nabi eh, berupa membasuh dua tangan, dua telapak tangan ketika makan. Dan wudhu itu memiliki dua pengertian, pengertian secara bahasa dan pengertian secara syar'i. I. Pengertian secara bahasa yang dimaksud dengan wudhu adalah membasuh dua telapak tangan dan membersihkannya. Membersihkannya dari berbagai hal yang menempel di tangan. Min wasakhin berupa sesuatu yang kotor, ya, debu atau yang lain. Maka di antara ulama ada yang berpandangan dianjurkannya cuci tangan sebelum makan dan setelah makan. Ya, pendapat yang kedua, pendapat yang lain tidaklah berpandangan demikian illa ingkana filiadi kecuali manakala di tangan ya, terdapat sesuatu yang sepatutnya dihilangkan sebelum makan atau setelah makan berdasarkan kemuan dalil berkenaan dengan masalah pentingnya kebersihan. Sedangkan pengertian syar'i dari wudu maka yuksadu bihi yang dimaksud dengan wudu adalah at-ta'abbud lillahi menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan membasuh wajah, kemudian membasuh dua telapak tangan, mengusap kepala dan membasuh dua kaki. Dan wudu semacam ini layal jam tidak harus dikarenakan makan. Kecuali jika seorang itu makan daging kurma, daging unta, maka pada saat itu itu makan daging unta, maka wajib berwudu. Hadal wudu ah, itu wudu seperti wudu sebelum sholat. Ya, tentu ini menurut pendapat yang meyakini bahasanya makan daging unta itu pembatal wudu. Ya, hadisnya hadis yang ke-185 dari Ayub As-Sikhtiyani dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu ketika kharaja minal khala ya, keluar dari tempat buang hajat ya, al khala dari kata-kata al khulu artinya sepi Ya, maka tempat buang hajat tidak disebut al-khala karena orang untuk buang hajat itu mencari tempat yang sepi. Karena buang hajat tempat buang hajat di masa silam itu tidak sebagaimana toilet modern di zaman ini, namun orang pergi ke kebun ya, atau ke belakang rumah untuk buang hajat, maka dicarilah tempat yang sepi. fa kuriba ilahi to'am maka dan didekatkanlah makanan kepada Nabi. Lantas sejumlah sahabat memberikan tawaran, ala naktika biwadu'in, tidakkah kami hadirkan air wudhu untuk anda? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inama umir umirtu bil wudhu'i tum ila salati. Aku hanyalah aku diperintahkan untuk berwudu manakala aku berdiri mau mengerjakan salat. Wadu itu adalah air alladhi yatawaddau bihi yang dipakai untuk berwudu. Lain hanya dengan al-wudu'u wawunya di doma maka itu adalah perbuatan dan aktivitas berwudu. Sebagaimana sahur itu artinya makanan yang dimakan di waktu itu menjelang subuh. Sedangkan aktivitas makannya disebut suhur. Demikian juga tahur dan tuhur. Kegiatan bersuci namanya tuhur. Sedangkan air yang dipakai untuk bersuci disebut tahur. Nah, nah, maka di sini sahabat, sejumlah sahabat bertanya pada Nabi, ya, perkenankah anda kami eh, datangkan, kami hadirkan air wudhu? Lantas Nabi memberikan jawaban, bahasanya wudhu itu kewajiban orang yang mau sholat, bukan orang yang mau makan. Maka wudhu dalam hadis ini maknanya adalah makna syar'i. Dan dari Sa'id ibn Al-Huairith dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari al-ghaid. Keluar dari al-ghaid. Ghaid mana asalnya adalah al-mutmain min al-ardi bagian tanah yang landai. Itulah tempat yang biasa dipilih untuk buang hajat. Kemudian Ya, kemudian terkadang al-ghaib ya, digunakan dalam pengertian ya, hajat yang dibuang itu sendiri. Maka ditatakanlah makanan lantas disampaikan kepada Nabi, tidakkah anda berkenan untuk berwudu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa aku ini mau sholat kok perlu berwudu? Artinya hal Arab itu apakah aku ingin sholat sehingga aku berwudu? Sehingga maknanya senya wudhu yang syar'i la yakunu tidaklah dilakukan ketika seorang mau memakan makanan. Namun dilakukan innama yakunu salati ketika seorang itu mau sholat. Kemudian dari Salman Al-Farisi rahimallahu ta'ala eh, radhiyallahu anhu beliau mengatakan aku pernah membaca Taurat yang isinya isinya keberkahan makanan itu dalam berwudu setelahnya Lantas aku sampaikan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuceritakan kepada beliau apa yang aku baca di Taurat. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Taurat kata to'am, makanan itu makanan yang berkah. Ketika ada wudhu sebelumnya, dan ada wudhu setelahnya. Di catatan kaki disampaikan wahada hadisun da'ifun. Ini hadis yang baik. Ilahnya ada pada Al-Qais ibn Rubayyi' Ya, maka Salman mengatakan aku telah baca di Taurat. Ya, tamil dimungkinkan bahasanya membaca di Taurat ini terjadi sebelum kanat minhu qablal Islam, sebelum dia masuk Islam. Karena seorang muslim tidak halal baginya mentelaah Taurat ataupun Injil ataupun kitab-kitab yang lain yang sudah mansuh terhapus masa berlakunya dengan sebab Al-Qur'an. Lihat kelima Ahmad dari Umar bin Al-Khattab anhu sesungguhnya ya beliau datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kitab ini beberapa lembaran yang beliau dapatkan dari sebagian orang ahli kitab. Fakorahu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas Umar membacakannya di depan Nabi dan marahlah Nabi. Yeah. Fakal Nabi mengatakan Amutahawiku fiha Eh, apakah engkau orang yang bingung di dalam masalah itu? Wahai al Khattab, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, so aku telah datang kepada kalian dengannya dalam keadaan putih bersih. Oleh karena itulah tas'aluhum. Jangan tanyakan kepada mereka tentang sesuatu lantas mereka akan bercerita kepada kalian Pihak yang dengan cerita yang benar lantas mereka Eh, maka janganlah kalian bertanya pada mereka Alkitab tentang satu pun. Lantas mereka akan beritakan pada kalian dengan benar. Berita yang benar lantas kalian anggap bohong. Atau ternyata yang disampaikan botok, bohong. Lalu engkau percayai kebenarannya. Demi Allah zat yang jiwa kodah di tangannya. Seandainya Musa alaihissalam itu masih hidup. Maka dia tidak punya wasi'ahu tidak punya ya, ya, tidaklah ya, lah seandainya Musa itu hidup mawasi'ahu tidaklah boleh baginya kecuali menjadi pengikutku. Dia kelima Ahmad. Dan ketika Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman, maka dia akan menetapkan hukum pakai Al-Quran, bukan dengan Injil. Karena Al-Quran itu menghapus kitab-kitab sebelumnya. Walihat ala karena itu, layak layahilu tidaklah halal an-nadharu fihi membacanya. Ya, maka pada dasarnya terlarang membaca buku-buku yang e, mengantarkan kepada keburukan dan kejelekan. Di antaranya adalah atau buku e, Nabi melarang untuk membaca e, kitab yang dipegang oleh ahlul kitab. Namun larang ini tidak bersifat mutlak. Ada pengecualiannya di halaman. Selanjutnya akan tapi orang yang berilmu yang kokoh ilmunya. Jika kondisi mengharuskan untuk mentelaah. Fiha. Untuk mentelaah. Ya, apa yang menjadi isinya dalam rangka untuk membantah subhat atau men, mencegah kebatilan atau menjelaskan rusaknya keyakinan maka itu satu hal yang diperbolehkan. Ya, kemudian ada kutipan kalimat keberkahan makanan itu berwudu setelah selesai makan. Artinya di antara sebab berkahnya makanan dan seorang itu berwudu Daud setelah selesai makan. Wudu yang dimaksudkan di sini adalah membasuh dua telapak tangan. Bukan yang dimaksudkan wudu yang syar'i. Falamma akhbara maka tatkala beliau meng, e, mengkabarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang tertera dalam Taurat, maka Nabi mengatakan keberkahan makanan itu wudhu sebelumnya dan setelahnya. Artinya di antara sebab keberkahan dalam makanan adalah mencuci, membasuh dua telapak tangan sebelum makan dan setelahnya. Maka ini adalah dalil tegas yang membasuh dua telapak tangan sebelum makan akan tetapi hadisnya hadis yang tidak sabit, tidak kuat. Maka dikutiplah perkataan Syekhul Islam Timi rahimallahu taala, ulama berselisih pendapat tentang cuci tangan sebelum makan, hukumnya makruh ataukah mustahab? Ada dua pendapat. Dan dua-duanya adalah dua pendapat dari Imam Ahmad. Maka siapa yang menganjurkannya, dia beralasan dengan hadis Salman Maka dia berhati dengan hadis Salman. Bahasanya Nabi Sallallahu eh, bahasanya Salman mengatakan pada Nabi, kubaca di Taurat bahasanya di antara keberkahan makanan adalah wudhu sebelumnya dan wudhu setelahnya. Sedangkan uh, ulama yang memakurkannya beralasan karena ini adalah tindakan menyelisihi kebiasaan atau sunnah kaum muslimin. Karena mereka tidaklah berwudu sebelum makan atau cuci tangan sebelum makan. Namun ini adalah perbuatan orang Yahudi dan tak tasabuh dengan mereka. Wa amma hadis Salman maka tentang hadis Salman ada orang yang memberikan jawaban sebagiannya dengan menilai hadisnya ta'if. Pakat yukal dan boleh jadah kita katakan karena hadza demikalah aturan di awal Islam. Itu tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih senang mencocoki ahli kitab itu Yahudi dalam perkara-perkara yang tidak diperintahkan. Maka tentang pertanyaan tentang membasuh telapak tangan sebelum makan atau setelahnya, maka kesimpulannya adalah jika seorang itu junub atau di tangannya terdapat sesuatu yang perlu dicuci atau dibasuh, maka wajib untuk rosluhuma ya, membasuh ya, membasuhnya qoblal akli sebelum makan. Adapun setelah selesai makan, maka tangan itu diguyur setelah menjelati jari jika kana uh, baqiya syai'un ya, jika ter, ya, tersisa satu dari zufari ta'am yang melekat dari makanan au asarahu atau atau bekasnya alikon yang menempel fil yadi di tangan. Ya, maka kalau dari sisi fikih kata Ibn Taimiyah ya, tentang e, cuci tangan sebelum makan itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan mustahab dan ada yang mengatakan makruh dan dua-duanya adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Dan dua-duanya adalah pendapat Imam Ahmad. Di antara alasan yang mengatakan makro, cuci tangan sebelum makan itu sunatul Yahud. Makro hukum yang tersebut dengan mereka. Ringkasnya kemudian disimpulkan oleh Syekh Abdul Razak. Ya, maka e, cuci tangan itu satu hal yang eh, sebelum makan satu hal yang diperintahkan jika seorang itu dalam keadaan junub dan mau makan maka terdapat perintah dari Nabi agar orang yang dalam kondisi junub kemudian mau makan atau mau tidur diperintahkan untuk e, untuk berwudu terlebih dahulu baru makan dan yang lain maka dan tentu di antara kegiatan berwudu ada membasuh dua telapak tangan maka itu yang dari sisi ajaran Islam adapun Jika tidak dalam kondisi junub maka boleh-boleh saja. Mau cuci tangan boleh, mau tidak juga boleh. Dan ada eh, wa amma ba'dahu setelahnya setelah makan ya maka monggo kalau mau cuci tangan namun hendaknya diperhatikan yaitu setelah menjilati jari Ya, kemudian uh, kita lanjutkan dengan bab yang ke-28 tentang ucapan atau kalimat-kalimat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bacaan doa sebelum makan dan setelah mayafuhu minhu selesai makan. Maka di sini mu'alif rahimallahu taala membaca judul bab ini untuk menjelaskan doa apa yang Nabi ucapkan sebelum mulai memakan makanan. Demikian juga nanti bacaan yang Nabi baca setelah selesai makan. Ya, dari Abu Ayyub Al Ansari beliau mengatakan kami di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yaman pada satu hari. Fakuriba ilahi to'am lantas disodorkanlah makanan kepada Nabi. Dan aku belum pernah melihat satu makanan yang lebih besar barokahnya dibandingkan itu. Awalama akalna di awal kami memakannya. Di awal kami makannya dan lebih sedikit barokahnya di akhirnya. Lantas kami katakan, wahai Rasulullah, bagaimana ini terjadi? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika kita menyebut nama Allah saat makan, ya, summa ada man akala ini sesungguhnya zakarna kami telah menyebutkan Eh, kita telah mengucapkan nama Allah ketika kita mau makan, kemudian duduklah orang yang makan tanpa menyebut nama Allah. Lantas setan makan bersamanya. Itulah sebab kenapa di awal makan berkahnya sangat banyak, sangat besar. Namun sangat sedikit barokahnya di akhir makan ketika itu. Eh, di sini dia ke Imam Ahmad. Di sanatnya terdapat Abdullah ibn Luhai'ah yang dia adalah seorang perawi yang jelek hafalannya. Demikian juga ada Rasid Ibn Jandal Al-Yafi'i. Ya, di kata Al-Hafidh Ibn Rajab di Takrib, Lu katakan sikah. Akan tapi yang lebih tepat, Wallahu a'lam dengan merujuk pada biografi beliau ini di Tahdzibul Kamal atau Tahdzibut Tahzib. Maka hasilnya beliau ini majuhul, Namun kesimpulannya, lakin al hadis akan sampai hadis itu sahih maknanya berdasarkan dalil-dalil penguat yang sebagian telah disampaikan. Ya, maka pada satu ketika Nabi makan bareng bersama para sahabat, nah, ada yang unik ketika awal makan terasa berkahnya luar biasa, setelah selesai makan hilang berkahnya. Maka sebabnya ya, adalah karena tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya, ketika hendak makan. Kami di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yaman pada satu hari. Ya, maka gaya bahasa ini dan yang semisal Yusir menunjukkan status mengikuti. Jadi mereka adalah pengikut dan bukan yang diikuti. Maka ini menunjukkan bagaimana keadaan para sahabat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiallahu anhum kepada mereka sahabat-sahabatnya. maka disodorkan pada beliau ta'am makanan artinya disodorkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udinnya didekatkan pada Nabi dan ini adalah di antara bentuk yang paling indah dan yang paling bagus tentang kedermawanan yaitu dia, uh, didekatkanlah makanan dan didekatkanlah makanan minat daif dari uh, ya, didekatkan kepada tamu. Lantas disampaikan bahasanya aku tidak pernah melihat ya, makanan yang lebih besar barokahnya di awal makan namun hilang barokahnya di akhir makan. Maka Abu Ayyub, Abu Ayyub rahimallahu uh, maka Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu lahata memperhatikan hal ini dalam makanan yang dimakan oleh para sahabat. Itu annahu kana fi awalihi di awalnya itu penuh dengan berkah. Summa qalat kemudian sedikit di akhirnya. Wa ahasu anna hada anna li hada sababan dan mereka merasa bahasa ini memiliki sebab. Lantas kami tanyakan wahai Rasulullah bagaimanakah ini? Bagaimanakah kok ada berkah di awal makan, berkah yang luar biasa, kemudian nanti sedikit dan habis di akhirnya. Maka kemudian Nabi mengatakan, kita tadi sudah menyebut nama Allah saat hendak makan. Kemudian, summa ada man akala. Kemudian duduklah orang yang makan tanpa menyebut nama Allah. Maka setan ikut makan bersamanya. Ayat artinya anasnya mereka <clears throat> menyebut nama Allah seluruhnya. Seluruh mereka menyebut nama Allah di awal makanan maka setan tidak mendapatkan jalan liyastahillahu untuk menghalalkan makanan itu. Dan tidak ada jalan ya, untuk ikut menikmati makanan yang disebutkan nama Allah padanya. Karena tidak ada jalan bagi setan untuk bisa ikut menikmati makanan yang disebutkan nama Allah padanya. Tumalama jalasa ma'ahum. Kemudian tatkala dia telah duduk bersama mereka, duduk bersama mereka orang yang belum menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia membuka jalan bagi setan untuk liakula ma'ahu untuk makan bersamanya sehingga dia bisa ikut menikmati makanannya. Maka lantas orang ini makan bareng setan. Ya, ma'ahu bersamanya saja maka redaksinya ma'ahum ya. walam yakul Allah tidak mengatakan tidak disampaikan uh, ma'ahum namun ma'ahu dianu karena mereka ya. Dakar ismallah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika hendak makan. Kemudian dalam hadis Jabir, walihada oleh karena itu, dalam hadis Jabir yang diat kelima Muslim dan yang lainnya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika seorang itu masuk dalam rumahnya dan menyebut nama Allah ketika masuk dan saat makan, maka setan menyampaikan pengumuman pada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian, tidak ada makan malam bagi kalian. Dan jika seorang itu masuk tanpa menyebut nama Allah ketika masuk, maka setan mengumumkan kepada kawan-kawannya, kalian akan mendapati tempat e, tinggal. Yeah. Setanu al-mabita. Setan uh, e, mendapat e, uh, al-mabita kalian itu mendapatkan tempat bermalam. Fa idza nama ketika dia orang tersebut tidak menyebut nama Allah ketika mau makan, maka Ya, setan berkata pada kawan-kawannya, kalian menjumpai tempat bermalam, wal asya dan makan malam. Maka hal ini adalah mimma di antara hal yang menegaskan tidaklah seorang antusias untuk menyebut nama Allah Taala ketika tidak makan dan minum. Ketika mau masuk rumah sehingga tidak ditemui setan dalam satu hal pun hal-hal di atas. Dan terkadang setan itu datang dengan membahas seseorang yang melalaikannya. Ya. Dia liyadak supaya dia meletakkan tangan di makanan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala litasulalahu musyaraka ya, maka tujuannya supaya dia bisa mendapatkan musyarakah tempat yang bareng ya, kemudian terdapat dalam saya Muslim dari Hudzaifah radhiallahu anhu Ya, beliau mengatakan kami jika hadir bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di acara jamuan makan, kami tidak meletakkan tangan kami sampai Nabi mulai meletakkan tangannya. Demikianlah menghormati orang yang lebih sepuh. Ya, ketika kita uh, makan bareng dengannya, maka kita persilahkan yang sepuh untuk makan terlebih dahulu. Wa inna hadarna ma'ahu marotan dan satu ketika kami hadir bersama beliau ya, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di acara jamuan makan. Maka tiba-tiba datanglah anak kecil perempuan seakan-akan dia terdorong. Maka dia berupaya untuk meletakkan tangannya di makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memegangi tangannya. Lantas datanglah seorang Arab Badui seakan-akan tangannya terdorong mau mengambil sesuatu. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya, setan itu menganggap halal makan kalian, manakala tidak sebutkan nama Allah padanya. Maka setan datang membawa anak kecil perempuan ini supaya bisa menikmati makanan bersamanya. Maka Nabi memegangi tangannya. Dan setan datang orang-orang Arab Badui supaya ya, liyastahilla bihi supaya dia bisa ikut menikmati makanan maka aku pegang tangannya kemudian kata Nabi demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya senyata tangan setan itu ada di tanganku bersama tangannya yeah. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu wajib atas orang tua untuk menjelaskan kepada anak-anaknya bagaimana perpusuhan setan kepada anak keturunan Adam supaya ya, mereka bisa menyikapi anak-anaknya bisa menyikapi setan tersebut aduan sebagai musuh. Falusarikuhu fi buyutihim sehingga setan tidaklah menyertai mereka saat di rumah, saat makan, saat minum. Fa'ada mutasmiya ala ta'am, maka tidak menyebut nama Allah ketika makan dan minum. Di antara sebab hilangnya barokah. Di antara sebab setan menemani seseorang dalam makanannya dan minumannya. Kemudian hadis selanjutnya dari Ummu Kulsum dari Aisyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, jika salah satu kalian makan lalu dia lupa untuk menyebut nama Allah ya, pada makanannya, maka adalah dia mengucapkan Bismillahi awalahu akhir dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Penjelasannya siapa yang makan kemudian terjadi di awal makan kelalaian dan lupa sehingga tidak menyebut tasmiyah. Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia ingat di tengah-tengah makannya. Dia ingat. Kalau dia lupa membaca tasmiyah di awal makan. Maka dalam kondisi ini. Hendaklah dia mengucapkan bismillahi awalahu akhirahu. Ketika dia mengucapkannya maka akan terwujudlah keberkahan untuknya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala dan adalah di antara dan anugerah Allah ya, dan dan kasih sayangnya. Kemudian dari Hisham bin Urah dari bapaknya berarti Urah bin Zubair dari Umar ibn Abi Salamah. Anu ala Rasulillah Dari Umar ibn Abi Salama bahasanya anak taklah dia masuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia anak uh, apa, uh, anaknya Abu Salama berarti anaknya istri Nabi Ummu Salama. Dan ketika itu di dekat Nabi, di dekat Nabi ada makanan. Maka Nabi mengatakan, "Wahai anakku, mendekatlah, sebut nama Allah, makalah makanan yang di dekatmu, makalah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di dekatmu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah fi hadal hadis mengumpulkan dalam hadis ini tiga adab makan yaitu tasmiyah menyebut nama Allah di awal makan makan dengan tangan kanan dan makan makanan yang ada di dekat orang yang makan. Maka perkataan udanu ya bunaya mendekatlah lawai anakku maka di sini terdapat penjelasan kelembutan dan bagusnya interaksi Nabi. Yeah. Maka jika Anda mengatakan pada orang yang itu bukan anak Anda, wahai anakku, maka dia akan merasa Anda lembut, akan bersikap lembut padanya dan sayang belas asihan padanya. Nah, karena itu hadis ini jadi dalil bolehnya berbicara kepada bukan anak dengan kata-kata wahai anakku. Maka boleh seorang mengatakan pada anak kecil, ya bunaya wahai anakku dan itu uh, ini satu hal yang diperbolehkan dalam kata laptop mencari simpati wal mu'anasa dan kenyamanan. Oleh itu Imam membuat judul bab di kitabnya ada Dabul Mufrad, judulnya bolehnya seorang mengucapkan pada anak kecil ya ya wahai anakku. Ya demikian yang kita baca kita lanjutkan ba'dal isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.